وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذين فتح به أبواب الخير وتنصنق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تفتح به أبواب الخير وتنخنق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala halla wala quwata illa billah amma ba'du. Yang, yang kita muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga beliau dan yang kami muliakan hadirin hadirat para jamaah dan para pendengar radio di mana saja berada. Syukur alhamdulillah mari kita terus tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dengan tujuan mulia Kemudian salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarganya, sahabatnya dan segenap umatnya. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada, sebelum kita kepada kajian kita Minhajul Abidin bersama guru kita semua Yahya Tentunya ada mukadimah tausiah bersama Farasati dari Lembaga Pengembangan Dakwah al bahja Ada punya yang akan menyampaikan tausiah pada kesempatan itu Al-Ustaz Ahmad Kolevi Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillahilladzi alladhi azza al-wujud bijalalihi الحمد لله الذي جعلنا من أمة حبيبه الحمد لله الذي جعلنا ممن يتمسك بسنة نبيه والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Yang kami muliakan guru kami guru kita bersama beliau Abu Yahya beserta keluarga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan umur panjang dalam keadaan taat sehat wal afiah dan juga yang kami muliakan para habaib para ulama dan para sesepuh kota Cirebon dan juga yang kami muliakan para hadirin hadirat jamaah rutin malam Ahad. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan segala kebaikan untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang istiqomah menghadiri majlis mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang sangat berharga yaitu kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenahi diri. Tidak ada seseorang Sesempurna apapun dia, pasti dia mempunyai kesalahan, pasti dia mempunyai dosa. Dan dengan kita menghadiri majelis inilah kita bisa membenahi diri dan kita bisa menimba ilmu yang untuk kebaikan kita di dunia dan sampai di akhirat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi menuntun umat, Nabi yang mengajarkan budaya yang berupa sebaik-baiknya budaya. Nabi yang telah meluruskan umat. Nabi yang telah menyelamatkan kesesatan umat. Itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Salawat kita haturkan kepada keluarga dan kepada para sahabat dan para zuriyah Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di malam hari ini kita bas, kita masih bisa menikmati malam Ahad. Walaupun di malam hari ini cuaca begitu dingin karena tadi sore telah diguyur dengan hujan. Akan tetapi, hal ini tidak menyurutkan semangat kita, tidak menjadikan kita mundur untuk menghadiri majelis, akan tetapi kita masih mengupayakan dan berhasil untuk menghadiri majelis yang sangat mulia ini. Ketahuilah, di saat ini dan di tempat inilah kita telah meraih satu kemenangan. Yaitu kita telah memerangi hawa nafsu. Yang mana disinggung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah peperangan yang sangat besar yaitu perang Badar, Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, kita telah usai. Kita telah selesai menghadapi peperangan yang kecil. Akan tetapi kita akan dihadapkan dengan peperangan yang sangat besar. Sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, ini peperangan sangat besar wahai Rasulullah." Dalam sejarah peperangan kaum muslimin banyak bertumpahan darah di perang ini wahai Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah menjawab, Ketahuilah bahwa kita di saat ini telah mengalahkan orang musyrik. Dan ketahuilah di saat kita mengalahkan orang musyrik, orang musyrik kalah. Setelah itu tidak ada lagi orang musyrik yang dari golongan yang telah kita kalahkan. Akan tetapi peperangan yang sangat besar yaitu di saat kita memerangi hawa nafsu. Selama kita bisa melangkah, selama kita nafas masih masuk ke dalam tubuh kita, kita masih bisa bernafas. Hawa nafsu terus menggoda kita dan mengkikis iman kita. Akan tetapi di malam hari ini kita telah memenangi satu peperangan yaitu memerangi hawa nafsu. Kalau kita renungi Sehabis hujan kita keluar. Walaupun kita keluar untuk kebutuhan makanan, pasti kita akan merasa susah atau merasa berat karena cuaca yang sangat dingin. Akan tetapi di malam hari inilah kita telah melangkahkan kaki kepada majelis yang mulia dan yakinilah bahwa ini tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu ingin merubah diri untuk menjadi lebih baik. Baik. Kita hidup di dunia ini kita harus bersyukur. Karena apa? Kita hidup di dunia ini, Allah telah memilih kita dilahirkan di negara Indonesia. Walaupun Indonesia banyak beragam budaya, banyak beragam keyakinan, akan tetapi yang mendominan yang berada di Indonesia adalah penduduk yang menganut agama Islam. Penduduk kaum muslimin. Di negara-negara yang lain tidak ada satu negara yang semua penduduknya menganut satu agama. Semuanya pasti berada beragam agama dan beragam budaya. Akan tetapi, dengan kita hidup bermasyarakat banyak budaya dan beragam agama, kita akan dihadapkan dengan sebuah budaya yang Pertama adalah budaya yang sesuai dengan ajaran Islam atau budaya yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang kedua adalah budaya yang sesuai dengan ajaran non Muslim. Kalau kita telaah budaya itu apa? Budaya kalau dalam bahasa budaya ini diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu bahasa kuno yang diadopsi oleh bahasa Indonesia. Yang mana arti dari budaya adalah adab dan fikiran. Adab dan fikiran. Itu secara kalimah. Akan tetapi secara istilah budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi yang lain. Ini adalah budaya. Kita tahu itu budaya, apa arti dari budaya? Maka yang harus kita telaah adalah budaya yang paling baik dan budaya yang paling sesuai dengan hamba adalah budaya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada Nabi Isa Alaihi Salam. Beliau juga mengajarkan Islam, beliau juga mengajarkan kebaikan. Akan tetapi di saat ajaran beliau sudah melenceng, budaya pun dan adab pun menjadi terkikis dan berubah menjadi hal yang sangat tidak sesuai dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. salam. Buktinya sampai sekarang umat Kristiani apa yang mereka yakini sudah tidak sesuai dengan Nabi Isa alaihissalam. salam. Yaitu apa? Mereka menjadikan Nabi Isa adalah Tuhan. Tapi bukan Nabi Isa yang disebut mereka akan tetapi Yesus. Yesus itu orang yang dulunya pengen membunuh Nabi Isa. Akan tetapi di saat dia masuk ke ruangan Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa dan menjadikan orang yang ingin membunuh Nabi Isa persis seperti Nabi Isa. Dan yang mereka bunuh dan yang mereka salib adalah temannya sendiri. Sebetulnya ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semua para nabi mengajarkan ketauhidan, mengajarkan Islam, tidak menyekutukan Allah. Dalam sebuah ayat disebutkan dalam surat Al-Maidah laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Dalam Al-Qur'an disebutkan sungguh hukumnya kafir orang yang berkata bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Isa Al-Masih Ibni Maryam adalah Tuhan. Dan ayat tersebut disambung al-Masihu ya Bani إسرائيل Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, U'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah yang menjadi Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Kata Nabi Isa alaihi salam. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Dan sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut diharamkan untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Dan tempat orang tersebut adalah neraka dan tidak ada orang yang menolong di saat dia diklaim sebagai orang yang zalim dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel bahwa sembahlah Allah, Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Akan tetapi dari umatnya sendiri ada yang ekstrim, yang berlebihan sehingga menjadikan Nabi Isa adalah Tuhan dan bukan Nabi. Karena dari ini, di saat kita dihadapkan dengan sebuah peringatan yang kita kenal sebagai hari Natal. Jangan sampai kita ikut-ikut gebiar mereka. Jangan sampai kita ikut-ikut syiar mereka. Karena apa? Keyakinan kita dan mereka sama sekali tidak sama. Memang kita benar sangat mengagungkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah Rasulullah utusan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang mereka yakini Yesus atau syabih Isa, orang yang menyerupai Nabi Isa yang mereka salib dan yang mereka sembah itu bukan nabi akan tetapi Tuhan. Karena itu jangan sampai kita ikut-ikut gebiar mereka. Dan di saat kita timbul pertanyaan, Pak Ustadz ini bagaimana? Saya punya tetangga orang yang beragama Kristiani. Dan biasanya di saat hari raya Natal, dia memberikan hadiah kepadaku. Maka ketahuilah bahwa mereka membagi-bagikan hadiah itu bentuk dari syiar mereka. Bentuk dari syiar, gebiar tahunan mereka. Jangan sampai kita menerima khusus di hari itu. Dan bagaimana sikap kita? Kita harus menolak dengan sehalus mungkin, dengan adab, dengan tata kerama, sehingga kita tidak menyakiti hati mereka. Baik ibu atau bapak tetanggaku yang kristiani, memang ini adalah hari raya kamu. Tapi mohon maaf untuk hari ini saya tidak bisa menerima hadiahmu karena ini menyangkut dengan akidah atau keyakinan. Disebutkan bahwa mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, orang yang menyerupai sebuah kaum, orang yang ikut-ikutan kaum atau kelompok lain fahuwa minhum, maka dia tergolong kelompok tersebut. Ini loh, akidah atau keyakinan kita yang harus kita jaga yaitu di saat kita dihadapkan dengan sebuah budaya yang budaya itu sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi yang kedua yaitu hari yang diagendakan oleh negara Indonesia yaitu tanggal 22 Desember yang tepatnya esok hari itu adalah Hari Ibu Nusantara. Hari Ibu Nusantara. Dalam Hari Ibu Nusantara ini sejarah yang membentuk atau penyebab adanya Hari Ibu Nusantara yaitu perkumpulan seorang pejuang negara Islam, ne, maaf, seorang pejuang negara Indonesia dari golongan ibu-ibu. Dan awal mula tahun 1928 perkumpulan ini dimulai. Dan kemudian tahun 1938 Perkumpulan ini diresmikan bahwa ini adalah Hari Ibu Nasional dan ini juga diresmikan oleh presiden yang pertama yaitu Presiden Soekarno di tahun 1959. Maka ketahuilah tujuan dari Hari Ibu yaitu kita mengenang jasa ibu, kita menghormati ibu, ini adalah budaya yang sesuai dengan agama Islam yaitu ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah satu sahabat beliau. Sahabat beliau datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, man aku bihusni suhbati ya Rasulullah. Siapa orang yang paling berhak untuk aku perbuat baik kepada beliau Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummu, ibumu. Sahabat bertanya lagi, sumaman man ya Rasulullah? Kemudian siapa wahai Rasulullah? Ummuk, yaitu ibumu. Dan Rasulullah dan sahabat tersebut bertanya lagi yang ketiga kali. sumaman man, kemudian siapa wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, Ummuk. Tiga kali Rasulullah menyebutkan ibu adalah orang yang paling utama untuk kita hormati, untuk kita layani, untuk kita penuhi segala kebutuhannya. Dan kemudian para sahab dan sahabat tadi bertanya lagi kepada Rasulullah, "Tsumman ya Rasulullah?" Qala Abu. Dan yang keempat kalinya Rasulullah menjawab, yaitu ayahmu. Maka dari ini, di saat besok mungkin dari jamaah ada yang memberikan hadiah kepada ibu atau hal yang lain yang membahagiakan hati ibu, maka hal tersebut tidak menentang atau sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Islam bukan hanya sekali akan tetap, akan tetapi selamanya kita harus menghormati ibu dan harus melayani ibu, jangan sampai menyakiti hati ibu. Maka ini yang dapat kami sampaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga akidah kita selalu menebalkan iman kita dan selalu menjadikan kita istiqomah untuk hadir majelis sehingga kita iman kita, Islam kita tidak tergoyahkan oleh budaya yang tujuannya merusak agama Islam dan semoga Allah Subhanahu wa taala merusak dan menggagalkan segala upaya orang Yahudi dan orang Nasrani yang akan merusak agama Islam. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya kepada pendengar dan para jamaah dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdina suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kasih kami ucapkan kepada Ustaz Ahmad Khulaifi atas mukadimah tausiahnya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan simak yaitu kajian kitab Minhajul Abidin bersama guru kita semua Buya Yahya. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kepada para jamaah, kami harapkan untuk merapat ke barisan depan terlebih dahulu agar lebih tertib. Bapak-bapak yang berada di belakang bisa merapat ke depan. Ya, kami harapkan kepada para jamaah yang berada di barisan belakang merapat ke depan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amuhu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana alkalhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanika. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق وحسن فروجنا من الفواحش اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih dengan Imam Ghazali dengan kitab Minhajul Abidinnya kita akan diajar oleh beliau. Kita akan terus belajar dari beliau. Bagaimana menjadi hamba, hamba yang selamat hamba-hamba yang merasakan dirinya sebagai hamba untuk bisa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sampai kepada apa yang diingatkan atau anjuran di antaranya adalah orang orang yang panjang angan-angannya, tulul amal. Orang tulul amal panjang angan-angan. Disuruh tobat, tidak segera tobat. Disuruh melakukan kebaikan, tidak segera melakukan kebaikan. Kerjaannya adalah nunda-nunda, seolah-olah hari esok pasti jaminan adalah untuknya. Seolah minggu depan, ad minggu depan adalah pasti untuknya. Padahal semua dari kita tidak tahu, jangankan esok hari, beberapa menit ke depan pun tidak ada yang bisa menjamin bahwa dirinya akan hidup sampai 2 detik, 2 menit ke depan. Akan nah, tapi kelalaian seorang hamba menjadikan angan-angannya panjang, susah tobat, susah berbuat baik. Baik kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Alimam Ghazali rahimahullah taala berkenaan dengan panjang angan-angan. Ya itu panjang angan-angan kerjaannya kalau disuruh tobat nanti, nanti kalau sudah tua. Nanti kalau sudah tua. Iya kalau sempat tua. Kalau tidak sempat tua, mati duluan, belum sempat tobat, ia akan menuai kesengsaraan sepanjang masa di akhir nanti. Baik, kemudian Imam Ghazali saat ini membicarakan tentang amal itu. Angan-angan yang panjang itu seperti apa? Maksudnya gimana? Tumma, kata beliau. Kemudian. Al-amalu dorbani yang namanya amal atau angan-angan panjang angan-angan itu ada dua model. Yang pertama amalul amati, angan-angannya orang uaw, orang awam. Wa amalul khasati yang kedua adalah panjang angan-angannya orang-orang khusus dari para ulama, para pejuang-pejuang. Fa amalul amati ini panjang angan-angannya orang awam kayak kita ini kayak apa? Yaitu anturidal hayata wal baqa'a. Keinginanmu untuk hidup dan keinginanmu untuk abadi atau seterusnya li jam'id dunia untuk mengumpulkan dunia wa tamattu'i biha atau bersenang-senang dengan wa tamattu'i biha dan bersenang-senang dengan dunia. Jadi keinginan untuk terus hidup. Artinya biarpun tidak diucapkan tapi eh, biarpun tidak diucapkan kalau dia pengen terus hidup merasa dirinya terus hidup di dunia, seolah-olah tidak ada hari akhir. Itu musibah sehingga perilakunya tidak ada panduannya. Jadi tidak ada pertimbangannya. Yang tidak meyakini akan adanya hari pembalasan maka ia akan bebas berbuat. Karena apa? Baginya kehidupan adalah saat di dunia ini. Setelah itu nggak ada lagi kehidupan setelah ini. Ini musibah. Tapi orang yang mempunyai kesadaran segala kesalahan dan kejahatan yang aku lakukan saat ini. Akan ada buahnya, akan ada balasannya nanti di akhir. Nah, lah orang awam yang panjang angan-angan itu tidak. Seperti itu. Akan tapi dia berpanjang angan-angan maksudnya dia merasa hidupnya pasti masih lama. Lama itu artinya apa? Masih ada umurnya. Terus dia yakin seperti itu. Sehingga muncul pada diri orang tersebut tuh kelemahan di dalam pertobat. Karena dia masih merasa yakin bakal hidup panjang lagi. Atau malas dia beramal baik. adi maksiatun mahdoh. Ini adalah murni kemaksiatan. Suruh tobat minggu depan aja deh. Minggu depan. Kayak dia bisa menjamin, menjamin bakal hidup sampai minggu depan. Wadidduha lawan daripada ini semua adalah kisarul amali pendeknya angan-angan. Kalau Allah Taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadarhum ya'kuluna wa yatamatta'u wa yulhihimul wa yulhihimul amalu fasau ya'lamun." Wa yulhihimul amalu fasau ya'lamun. Fadarhum ya'kulu bukan yakulu. Fadarhum ya'kulu, biarkan mereka makan-makan. Orang yang tidak punya iman, biarkan mereka makan-makan bersenang-senang. Karena bagi mereka kehidupan itu hanya di dunia. Gak ada lagi kehidupan di akhirat. Atau biarpun dia meyakini akhirat akan tapi seolah-olah tidak percaya kepada akhirat. Maka orang tersebut lebih menyuburkan, memakmurkan kehidupan dunianya hingga ia tidak peduli dan bahkan lalai kepada urusan akhiratnya. Ini orang awam Orang awam seperti kita itu ya kayak itu. Pengennya hidup lama lagi yakinnya. Bukan pengennya hidup lebih lama lagi. Maksudnya dia seolah-olah hidupnya bakal lama. Kalau disuruh tobat ya itu tadi susah tobat. Ini model-model tulul amalnya orang kayak kita. Berinfak, bersedekah pun nunda. Nanti, nanti ketahuilah ini bentuk tulul amal. Dan akan banyak amal baik yang ditinggalkan bagi bagi kalau orang itu tulul amal panjang angan-angannya. Banyak amal baik yang ditinggalkan karena seperti itu orang orang ini. Ini orang tersebut karena selalu angan-angannya nanti, nanti, nanti. Suruh tobat nanti, suruh balik kepada Allah nanti. Suruh melakukan infak pun nanti. Sehingga betul dikatakan bahwa seribu rupiah yang kita infakkan detik ini lebih bagus daripada sepuluh juta, tapi masih nanti. Sebab nanti belum tentu untukmu. Maka yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan jangan nunggu nanti. Ayo sumbang, bantu masjid dan seterusnya. Nanti saja kalau saya sudah kaya, saya masih usaha. Enggak, enggak bakal kalau kaya ada bakal bersedekah dan infak. Karena apa? Dia belum belajar, hatinya belum menyadari bahwasanya infak itu Menyelamatkan infak itu penting, infak itu ada pahala, infak itu adalah kemuliaan. Karena belum memahami makna ini, maka dia berat. Infak infak berat, tidak mengerti. Lalu kalau tanya infak nanti saja sama infak kalau sudah tua. Nanti nanti dan itu musibah berat sehingga ia tidak mendapatkan apa-apa. Karena hanya nanti nanti nanti. Kemudian amal khasatul orang khusus itu punya Panjang angan-angan juga. Tadi waktu kita membaca ini Masya Allah. Luar biasa dahsyat apa yang dituliskan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jika ada orang melakukan satu proyek atau melakukan satu ibadah atau kajian-kajian ilmiah atau membuat lembaga-lembaga yang mengukuhkan keislaman Maka ternyata nggak cukup orang itu berjuang. Bisa saja dia masuk bab angan-angan. Sebab hari esok belum tentu ad adalah untuknya. Sehingga pembangunan pondok pesantren masih baru direncanakan, dia sudah mati duluan. Dan alangkah banyaknya kisah semacam ini. Belum tuntas sudah mati, belum tuntas sudah mati. Maka di sini dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, ammal khassatu adapun orang khusus. Itu punya amal panjang angan-angannya apa? Ulama-ulama punya panjang angan-angan. Dan semuanya jelek. Contohnya Pak, turidul baka pengen lebih lama hidup. Jadi dalam dirinya lebih lama hidup lagi. Kalau temani mati sekarang enggak, saya pengen hidup tahun depan aja dah. Saya pengen lebih umur lama lagi. Cuman hanya pengen lebih lama lagi tanpa dibarengi kerinduan kepada Allah. Mau ngapain? Mau nambah dosa saja dengan panjangnya hidup di dunia. Fa'in fa'anturi dal baqa. Pengen abadi. Pengen terus hidup lagi berapa tahun lagi. Untuk menyemurahkan proyek agama tadi. Litmami amalin amali khairin. Alasannya dia berhenti apa? Untuk apa tadi? Menginginkan hidup lebih lama. Karena apa? Dia berkeinginan untuk menyempurnakan program-program kebaikan. Sudah merencanakan pembangunan pondok pesantren, masjid dan seterusnya. Kemudian dia terlintas, ya Allah panjangkan umurku sampai pembangunan masjid itu selesai. Ternyata doa semacam itu bukan doa yang benar. Karena itu menunjukkan seolah-olah dia yakin benar bahwasanya dia masih ada waktu untuk itu. Fi ini adalah bahaya. Wa huwa ma la yastaqidu salahu lahu fihi sebab tidak tentu kebaikan bagi seorang hamba adalah di tempat itu. Fa inna huruba yakunu no mu'inin la yakunil al-'abdi fihi aw itmamihi salahun. Oh, atau bisa jadi panjangnya angan-angannya seorang ustadz itu akan membuahkan kebaikan yang sangat banyak akan akan membuahkan ya. Dikatakan bahwa keinginan seseorang untuk hidup lebih lama itu ternyata menjadi sebab lebih lama untuk apa? Untuk melakukan kebaikan, mohon maaf. Ada orang pengen punya program kebaikan, bukan urusan dunia ini, bukan. Lepas urusan dunia ini, itu adalah panjang angan-angannya orang khusus. Orang awam. Sekarang orang khusus panjang angan-angan. Nunda-nunda. Ya ini melakukan kebaikan. Ternyata dia tuh berkeinginan hidup lebih lama lagi. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan pembangunan tersebut. Padahal belum tentu keselamatannya di situ. Ini disebutkan bahwa rencanakan kebaikan padahal belum tentu kebaikan tersebut membawa kebaikan untuk orang yang berjuang di dalam kebaikan. Yang pengen bangun pondok, awas niatnya. Yang pengen bangun masjid, hendaknya ada di hati kita bahwa aku bangun masjid ini semoga adalah kebaikan untukku. Tidak boleh dia memastikan kebaikan. Dan memastikan kebaikan itu sendiri adalah bentuk daripada tidak atau bentuk daripada panjang angan-angan. Fa inna ya- rubamu yakunu khairu mu'in Bisa saja menjadi sebab yang paling kuat di dalam membuat kerusakan atau menjadi sebab ujub. La yakunul abdi fihi yang tidak boleh seorang hamba au fi itmamihi solahun di dalam menyempurnakan proyek itu kebaikan. Contoh orang merencanakan buat pondok. Subhanallah sudah buat pondok santri dan sebagainya. Lalu dia berharap, ya Allah panjangkan umurku ya Allah sampai urusan dakwahku ini beres. Lalu doa gini kok dikatakan salah oleh Mbah Zali? Karena apa? Kita itu menduga apa? Sombong seolah-olah dengan pekerjaan yang ia lakukan itu akan menjadikan sebab ia selamat dan di surga. Nah, ini itu termasuk panjang angan-angan, memastikan memastikan wah ini program proyek saya harus selesai dan selesai dan selesai. Salah. Agar tapi jika kita berkata bahwasanya aku akan selesaikan proyek pondok ini ditambahi jika Allah menghendaki itu semua. Jika Allah menghendaki agar kita keluar dari ancaman-ancaman tersebut. Biayaku biayaku abisababi ujbin. Nah dia tidak tahu yang dipikir hanya perjuangan, perjuangan, perjuangan, dakwah, masjid, majlis, pesantren dan seterusnya. Dia tidak sadar bahwa dengan keberhasilannya di hal itu tersebut, maka ternyata itu adalah pak masukkan orang tersebut bab ujub. Pengen membesarkan amal pada dirinya sendiri di hadapannya. Ujub. Kemudian Wafatun, wafatin dan banyak kerusakan-kerusakan. La yakumu biha adalah khair. Kebaikan yang dilakukan gak akan bisa numpuk. Jadi, orang yang melakukan kebaikan begini. Contoh pengen buat pondok pesantren. Bagus pondok pesantren. Akan tapi kata Imam Ghazali, jika engkau ingin bangun pondok pesantren, kemudian karena kamu takut, tidak beres urusan pondok, maka kamu minta umur panjang. Ya Allah, panjangkan umurku sampai aku bisa menyelesaikan program ini. Seolah-olah itu baik. Seolah-olah itu baik. Akan tapi di sini disebutkan sangat halus. Sangat halus. Itu yang membuat kerusakan. Jadi orang tidak tahu bahwasanya perencanaan yang baik itu akan menjadi baik jika dikembalikan kepada Allah. Jadi jangan sampai ada di antara kita berencana yang baik sekalipun seolah-olah dari kekuatan kita. Dari kehebatan kita. Layakum bihadal khair. Jadi ada satu kejahatan yang dilakukan dan ada kebaikan yang dilakukan, nggak akan seimbang, rugi. Wa idzan laisa al adi al-'abdi dabtada fi salatin sawmin aw la ayyuhkam bi annahu yutimmahu idhuwa huwa ghaibun wala ayyaka idhuwa huwa ghaibun. Jika ada seorang hamba memulai sholat atau puasa. Atau yang lainnya. Maka hendaknya kuma orang menghukumi bi annahu yutimmahu bahasanya yutimmahu orang tersebut menyempurnakannya. Idh huwa ghaibun. Sebab permasalahan-permasalahan semacam ini adalah gaib. wala ayyaksida. Mana alatnya? Wala ayyaksida. Dalika qat'an. Tapi tidak menghendaki dia itu tidak menghendaki, bermaksud untuk mencari istri apa kue? Ini bisa masih mencari. Ada orang mencari menikah, mencari istri yang solehah katanya. Ingin menikah, mencari istri yang solehah bagus. Tapi ternyata dia pengen ya Allah panjangkan umurku agar aku sampai menikah. Sebentar, menikah dulu. Apakah benar di dalam pernikahan nanti baik untuknya? Bisa jadi di saat ia menikah tersebut mendapatkan istri yang malah ia terbawa di dalam kejahatan kebaikan. Makanya yang lihat nikah, ini contoh yang paling gampang. Sebab sering banyak orang minta doa nikah. Mulai tadi pagi sudah banyak orang minta doa nikah. Ini bukan pondok saja, pondok ini urusan kiai sama ustaz. Anda pengen nikah, sunnah Nabi. Ini pendidikan dari Nabi, saya mau menikah, mau menikah. Sehingga doa ya Allah kirimkan kepadaku suami. Ternyata doa ini belum benar. Seolah-olah memastikan dengan pernikahanmu kamu selamat. Jadi kalau berdoa ditambah ya Allah mudahkan saya untuk menikah dan jadikanlah lah ini tambahannya. Jika di dalam pernikahan itu ada kebaikan, ditambahi permohonan dan jadikan pernikahan itu adalah baik untukku. Jadi jangan memastikan kalau sampai di situ baik. Itu adalah panjang angan-angan seolah-olah memastikan kebaikannya adalah apa yang ia rencanakan dan inginkan. Kita belok ke situ nanti. Ya. masalah niat kebaikan membangun pondok berubah situ. Dan memang ini ada orang pengen menikah saja. Padahal belum tentu di dalam pernikahan baik. Maka ya Allah, jika di dalam pernikahanku ini baik, untukku maka mudahkanlah aku untuk menikah. Ya Allah, di saat aku ingin bangun pondok ini, ya Allah, Memang pondok baik, kita berjuang ke tempat itu. Tapi segera sandarkan urusan ini kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang aku bangun ini adalah sebab kebaikan untukku, ya Allah. Sebab kebaikan untukku, ya Allah. Nah, ini. Jadikanlah apa yang aku bangun saat ini, aku yang aku rencanakan program ini sebab kebaikanku untukku, ya Allah. Jadi menyandarkan kepada Allah. Jawab lanjutannya ini. Puasa, salat, Al-ghairi atau yang lainnya. Ayyahkuma misalnya. Faidan manis dikatakan. Faidan laisa lil abdi idabtada'a tidaklah bagi seorang hamba jika dia telah memulai di dalam kebaikan. Bisolatin solat. Saumin puasa. Atau ya ghairi atau yang lainnya. Ayyahkuma. Tidak boleh dia memastikan. Liannahu yutimmuhu. Kalau dia bisa menyempurnakannya. Idhuwa ghaibun. Sebab yang akan terjadi itu gaib. Tidak bisa melihat dia. Dia belum tentu bisa menyempurnakan puasanya. Di tengah hari bisa mati atau seterusnya. Puasa batal dan seterusnya. Wala yaksida kotan tidak boleh dia memastikan ala yaksida kotan tidak boleh dia menuju menyempurnakan itu dengan pasti aku akan menyempurnakan. Lianna urupama yakunu lahu fihi solahun. Rubbama la fihi solahun. Sebab dia tidak tahu apakah kebaikannya di situ. Lihat, berbuat baik pun ternyata bisa saja. Maka di saat orang mau bersedekah dan infak. Tidak boleh memastikan bahasanya kebaikanku adalah dengan infak. Memang berinfak adalah baik. Infak adalah baik. Tapi seorang hamba di saat berinfak. Apakah betul jadi baik untuknya? Ternyata gara-gara infak ini Masya Allah muncul penyakit macam-macam sombong. Orang yang paling besar infak di negeri ini saya. Di kampung ini saya. Ya ada kayak saya. Biarpun itu ustadz, ya ada kayak. Padahal dari infak. Mula-mula dia melakukan kebaikan. Ternyata kebaikan itu sendiri belum tentu baik untuk orang tersebut. Maka ini pendidikan dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini loh tulul amalnya orang-orang baik, orang orang hebat, orang-orang kiai. Itu ada terbuai oleh angan-angannya terbuai oleh hayalannya, seolah-olah pasti kebaikan di situ. Bal akan tapi hendaknya yuqayyida dzalika bil istisna. Hendaknya siapapun yang ingin melakukan kebaikan pakai istisna. Abi syartis salah atau dengan syarat. Istisna itu apa? Pakai apa? Insya Allah. Jangan pastikan. Ya Allah, aku akan sempurnakan ini semua biiznik dengan izinmu ya Allah. Atau insya Allah. Atau jika dalam hal ini ada kebaikan untukku ya Allah. Ya Allah, aku mau menikah. Sudah niat. Sudah lamaran. Minggu depan ya Allah, aku mau menikah. Jika di dalam pernikahan itu ada kebaikan untukku. Tapi kalau tanpa itu seolah-olah memastikan ada kebaikan di situ. Itulah yang dinamakan kayak orang angan-angannya itu kelewat. Belum tentu kamu sampai ke umur itu. Belum tentu akan tapi serahkan kepada Allah Subhanahu taala. Ini memang ini apa yang itu kecerdasan Imam Ghazali mencermati, ternyata ada orang melakukan kebaikan dia itu bisa terjerumus karena kebaikan tersebut. Orang menjadi sombong karena kebaikan. Seperti yang pernah disinggung oleh bin Atta'illah sekandari, alangkah banyaknya kebaikan itu menjadikan seorang itu ujub dan sombong. Ujub yang sombong. Kenapa liyakhulsa min aibil amali? Kalau ada orang melakukan satu kebaikan hendaknya mengucapkan kalimat insyaallah atau atau kalimat jika di dalam hal ini adalah baik untukku. Apakah bangun pondok atau menikah atau berbuat abaik apapun hendaknya di belakangnya kita tambahi jika dalam hal ini adalah baik untukku ya Allah. Jika ini baik untukku ya Allah. Kalau tidak baik ya Allah hentikan ngapain? Apakah menikah pasti baik untukmu? Belum tentu. Jika dengan menikah ternyata malah melakukan kezaliman-kezaliman kepada suami atau istri neraka itu semua. Maka artinya nikah tidak baik untuknya. Maka hendaknya kita berkata, di dalam melakukan kebaikan, ya Allah, jika di dalam hal ini adalah kebaikan. Ada kebaikan untukku ya Allah. Kalau Allah Ta'ala Nabi alaihi salatu wasalam. Rasul Allah Subhanahu wa taala pernah Allah berfirman mengajak bicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan larangan wala takulanna wala takulanna jangan sekali-kali engkau berkata li syai'in terhadap sesuatu yang akan kau kerjakan ini fa'ilun dzalika ghadan aku akan mengerjakan yang demikian itu esok hari illa Allah kecuali Allah berkehendak jadi begini jangan sampai ada orang yang berkata ya besok besok misalnya Bu gimana urusannya besok kayak pasti besok bakal hidup ini sudah kurang ajar ternyata kayak begitu ngomong besok ya Insyaallah ketemu lagi besok. Ketemu lagi besok. Kamu mati nanti malam. Besok. Maka tidak diperkenankan itu tidak punya adab. Artinya termasuk tulul amal panjang angan. Seolah-olah pasti dia hidup sampai esok hari. Akan tapi yang punya iman, yang sambung kepada Allah, ia akan berkata, besok ya, insya Allah. Illa ayya Allah, kecuali karena Allah menghendakinya. Surat Al-Kahfi itu hadzal amal lawannya daripada ini fima qala ulama seperti yang dikatakan ulama adalah an-niyah al-mahmudah bercita-cita yang mulia. Kalau cita-cita mulia mah lain. Cita-cita mulia. Cita-cita mulia bukan tulul amal. Misalnya aku ingin ya Allah jika panjang umur nanti aku akan mengabdi kepada ibuku jika aku banyak rizki ya Allah maka aku akan banyak sedekah dan infak. Itu beda dengan orang yang mengatakan, Ya Allah, aku akan berusaha untuk jadi kaya. Memangnya kalau kaya bisa selamat. Beda. Angan-angannya beda, lihat. Kali seolah-olah tipis. Seolah-olah itu sama, akan tapi tipis apa perbedaannya sangat tipis. Jadi kalau ada orang berkata, Ya Allah, aku ingin mempunyai uang untuk bisa berinfak. Aku ingin mempunyai uang, Ya Allah. Aku ingin punya uang dan bisa membantu ibuku. Itu bercita-cita. Yang sempurna. Maka nanti akan disebutkan oleh Imam Muzali rahimahullah ta'ala. Dan bedanya cita-cita, niat yang baik dengan panjang angan-angan itu sangat tipis. Insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya, orang bercita-cita. Padahal tadi dicela, orang panjang angan-angan itu seolah-olah memastikan hidupnya bakal lama lagi. Itu panjang angan-angan, susah tobat, susah baik. Tapi ternyata bercita-cita itu terpuji. Mana perbedaan antara itu semua? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas tentang perbedaan yang sangat-sangat halus antara orang bercita-cita, bercit, ber, berangan, ah, berharap bercita-cita yang mulia, sama orang yang panjang angan-angan, maka dari itu, insya Allah kita akan bertemu pada yang pertemuan yang akan datang. Jangan sampai kita salah, seolah-olah bercita-cita, ternyata kita masuk bab panjang angan-angan. Wallahu a'lam bisawab. Baik para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab kepada para jemaah yang bertanya secara langsung kami persilahkan Itu satu penanya dari kaum muslimin, satu penanya dari kaum muslimat dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, iya. saya pengen tanya apa hukumnya pernikahan lewat internet dan ada dua anggota yang menjawab yang satunya sah yang satunya tidak sah yang tidak sah karena mempunyai alasan bahwa internet itu haram dan sebab haram mempunyai kumpulan banyak. Contoh seperti Al-Qur'an masuk dalam internet dan lain-lainnya seperti tiap perkara-perkara ingkang dipun muliakan kalian Gusti Allah itu masuk dalam internet. Ya seperti keterangan dalam kitab Sulamun Taufet, hukumnya Al-Qur'an dan radio itu haram, tapi di situ nggak ada hukumnya Quran apa? Hukumnya Quran apa? Hukumnya ini. Quran di apa? Di sulam TV, Taufik. TV, eh? TV. Nggak nggak. Di dalam sulam Taufik hukumnya Quran apa? Bukan, bukan Quran, TV. Apa? TV sama radio. Di kitab sulam Taufik itu ada keterangan bahwa haram. Di situ nggak ada persulayaan para ulama. Itu disebabkan pernikahan itu nggak sah sebabnya gitu. Adapun yang sahnya saya kurang tahu apa takdirnya dan apa penjelasannya saya kurang tahu dimohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau menanyakan mengenai hukumnya sudah dewasa menerima hadiah boneka ya. apakah boleh dipakai untuk bantal atau guling ya? Karena ya ini apa? Kalau ditolak juga kurang ini kurang etis dari pemberiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah nikah dengan internet perbedaan antara sah dan tidaknya bukan karena haram tidak haramnya internet. Sebab menikah dengan cara yang haram pun bisa saja tetap sah. Misalnya menikah dengan cara yang haram, haramnya bukan haram dati, haram ariti, Misalnya pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan di atas panggung, semuanya membuka aurat, dibarengi dengan musik rock. Tapi yang menikahkan walinya angkah tuka zawat tuka. Mantannya ngomong kopil tu nikahaha. Saksinya dua, sah. Tapi do, dosa. Jadi masalah sahnya di sini bukan karena internet itu haram atau tidak haram. Jadi perbedaan masalah ulama tentang pernikahan dengan internet, halal haramnya bukan masalah uh, sah tidaknya bukan masalah internet. Kemudian yang bertanya tentang di kitab Sulam Taufik ada masalah TV dan radio, kayaknya itu salah baca karena waktu itu belum ada radio sama uh, eh, TV. Jadi tidak tidak benar jika ada yang Sahih Sulam Taufik yang mengatakan bahwa televisi adalah haram, kemudian apa? Atau kalimat bisa disebutkan takbirnya seperti apa? Karena itu haramnya TV bukan dati, haramnya radio adalah bukan dati. Bukan dari zatnya haram. Haramnya karena aridi, hal yang lain. Misalnya TV untuk menayangkan film-film yang tidak baik atau pendidikan yang tidak baik menjadi haram karena sesuatu yang ada di luar tersebut. Kemudian radio pun demikian akan menjadi haram jika digunakan untuk sesuatu yang haram. Dan tidak benar jika ada perkataan mendengar Al-Quran dari besi itu hukumnya haram. Siapa yang mengatakan besi itu adalah radio? Siapa yang itu adalah istimbat yang sangat jauh-jauh. Datanya adalah boleh apa sesuatu yang mubah akan menjadi haram jika digunakan untuk sesuatu yang haram dan akan menjadi sunnah jika digunakan untuk yang sunnah dan akan menjadi uh, apa ya, dan juga begitu sebaliknya ya dan nah, begitu juga televisi dan yang lain sebagainya itu adalah bisa menjadi haram karena digunakan untuk yang haram jadi bukan dari datnya kalau seandainya yang bertanya bisa membaca kitab sulam taufik ya kalau kita membaca sulam taufik tidak pernah menemukan yang demikian itu Pasti biasanya penafsiran orang yang baca sulam topik. Penafsiran dari orang yang baca sulam topik dijadikan seolah-olah itu sulam topik. Baik itu. Jadi kemudian masalah nikahnya pernikahan dengan internet. Yang menikahkan anak dengan internet itu adalah orang bingung. Kenapa harus menikah dengan internet? Apa alasannya? Tempatnya jauh Pernah ini kejadian unik. Kami sempat duduk dengan orang yang bersangkutan. Dan pernah menjadi apa? Pernah ketemu dengan orang yang bersangkutan. Cuman kita tidak tahu kalau dia yang pernah punya berita menikahkan saudarinya melalui internet karena saudarinya ada di luar negeri, pasangannya di mana, walinya di mana. Itu keunikan dan keajaiban orang zaman sekarang. Ada apa harus pakai internet? Menikah tidak harus pakai internet dan sangat gampang. Kalau pengen menikah di Mekah, itu pun tidak susah kok. Ibu sekarang anak punya anak perempuan di sini. Kemudian calon menantunya juga ada di sini. Tapi besok pengen nikah di Mekah. Bisa kok. Siapa yang mengatakan tidak bisa? Gimana caranya? Nggak usah pergi ke Mekah. Walinya daripada sang putri mewakilkan kepada orang yang ada di Mekah. Kemudian wali daripada sang perempuan, wali yang oh, wali yang perempuan mewakilkan kepada yang di Mekah sana. Kemudian pihak prianya juga mewakilkan orang yang ada di Mekah yang sudah dikenal. Setelah itu menikahlah di sana. Sah wakil dengan wa, wakil. Kenapa harus pakai internet? Makanya kadang-kadang kalau kita pikir, yang nikah pakai internet apa menunjukkan tidak punya fikih. Alasannya anak saya di Singapura. Anak saya di Singapura Kemudian calonnya ada di Singapura. Takut dosa, bu ya? Gimana ini? Saya mau nikahkan dari Indonesia. Buka internet. Kok repot bener, Pak? Telepon saja orang yang dikenal di Singapura untuk mewakili, mewakili dinikahkan. Atau kalau yang di Singapura, saya di Singapura gak ada yang kenal, bu ya? Baik. Kalau di Singapura tidak ada yang kenal, calon menantumu ada yang kenal tidak orang di sini? Oh banyak itu tuan, tetangga saya. Sudah. Calon menantumu wakilkan kepada orang yang kenal yang ada di Indonesia. Setelah itu wakilnya ente nikahkan dengan nikahkan hadapan dengan wakilnya. Angkah tua ya yafzuka disebutkan anakku ke dengan si fulan. Maka orang tersebut yang terima dan itu sah, nggak pakai internet. Dan sahnya pernikahan dengan wakil berbeda pendapat. Makanya kalau ada orang nikah dengan internet tuh bingung sebetulnya itu. Apa yang diinginkan dengan itu? Kalau hanya pengen diangkat di media malah yang cerita. Apa maksudnya kalau demi keabsahan Kita ambil yang mutafak disepakati. Disepakati sebab internet apakah itu majelisnya sama dan sebagainya. Oh ini kan masalah teknologi. Teknologi kita juga pakai teknologi tapi bukan untuk menikahkan orang. Imam Syafi'i sangat hati-hati masalah bodoh. Masalah pernikahan itu hati-hati Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Hati-hati. Tidak seenaknya. Jelas ya? Kalau saya punya anak perempuan yang ada di Yaman, suaminya ada di Yaman, calon suaminya, pengen saya nikahkan, bisa saya nikahkan besok pagi di Al-Bahjah. Tinggal saya telepon calon nantu saya, hei calon nantuku kamu kenal siapa? Mungkin Kenal salah satu orang di Yaman sudah kamu wakilkan kepada dia. Setelah itu duduk di Al-Bahjah, saya nikahkan putriku dengan calon nantuku yang ada di Yaman. Lewat orang ini, maka orang tersebut menekan kobil tu nikah wa taswijahali. Orang yang mewakilkan kepadaku yang ada di Yaman. Selesai, sahlah pernikahan. Gak usah pakai in, internet. Sehingga bahsul masail tentang menikah dengan internet itu buang-buang energi. Masih banyak yang perlu kita pikirin. Kenapa harus bahsul masail menikah lewat internet, apalagi lewat telepon. Makanya kadang-kadang keunikan fikih itu ya. Keunikan fikih apa yang diinginkan. Nah kalau menikah dengan wakil semacam ini pasti sah. Nah, maka akan tapi di situ pun ternyata ada orang yang mengatakan menikah dengan internet sah. Jadi yang mengatakan menikah dengan internet tidak sah bukan orang yang mengharamkan internet. Jadi haramnya internet tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi gak sah tidaknya pernikahan dengan internet bukan masalah haram dan tidaknya internet. Bukan haram tidaknya telepon, tapi ini masalah yang terpisah. Adapun yang disinggung oleh sang di dalam kitab Sulam Taufik tidak ada. Kami tidak menemukan yang semacam itu uh, Sulam Taufik itu adalah termasuk kitab yang tidak terlalu lama sih dalam Taufik. Akan tapi biarpun ia bukan kitab apa kitab itu bukan kitab yang terlalu lama pun tidak menyebutkan secara jelas semacam itu. Kalaupun seandainya ada itu bukan nas daripada uh, istimbatnya harus diambil dari mana. Dari mana pengambilan-pengambilan, pengharaman-pengharaman begitu mudahnya terhadap alat-alat yang saat ini bisa dipakai oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Sebab lil wasail hukmul maqasid, sarana itu bisa mempunyai hukum seperti tujuannya. Dan kita pernah menemukan hujah-hujahnya orang yang mengharamkan. Termasuk di antara menukil dari ahli tafsir. Diterangkan kalau tidak salah maknanya begini. Ada di akhir zaman nanti ada orang-orang mendengar Al-Quran dari besi. Lah kalau yang menulis Pak Imam Fathur Rohzi, mustahil kalau itu mik. Sebab zamannya Imam Rozi belum ada namanya speaker. Belum ada namanya speaker pada zaman itu. Cuman kalau ada orang mengharamkan televisi dan radio, bab satu eh biar anakku selamat, nggak apa-apa. Misalnya mereka berpendapat itu haram, ya haram untukmu. Tapi jangan mengatakan orang lain yang masih nonton televisi lalu masuk neraka. Sebab ini masalah khilafiyah, khilafiyah mutlak, bukan masalah kalau orang mengharamkan zina, menghalalkan zina mah baru masuk neraka. Ada orang menghalalkan zina masuk neraka, jelas. Tapi kalau urusan malas televisi dan radio ini masalah khilaf kalau memang ini dianggap khilaf. Tapi yang mengingkari penggunaan televisi, orang yang mengingkari menggunakan radio misalnya, maka gunakan itu ilmu untukmu sendiri. Sebab tidak disebutkan oleh A'imah Arba'ah. Istimbatnya pun juga bukan dari A'imah Arba'ah. Anggap saja beliau itu juga seorang mujtahid kayak Imam Syafi'i. Tapi ingat, permasalahan itu masih di dalam irama istihadnya saja. Tidak boleh memastikan orang lain baru kamu masuk neraka. Nggak bisa. Seperti halnya masalah batal wudhu dan tidak batal wudhu. Cuman kita menemukan satu selebaran mencaci maki dan sampai mengatakan seperti oh masuk neraka jahanam dan sebagainya bagi orang yang mendengar radio dan mendengar televisi. Ini bermasalah. Jadi kalau ada orang tidak mau televisi, tidak mau radio, hebat. Tidak mau televisi khususnya, hebat. Khususnya tidak mau televisi, mah hebat. Jangan tidak mau televisi karena tidak punya televisi. Gitu. Tidak. Agar tapi ketahuilah, kita di, di pondok banyak televisi, tapi televisi bukan untuk nonton acara-acara, tapi untuk menyambungkan acara pengajian-pengajian Gak ada. Kita katanya sih sering nonton nongol di televisi, apakah Cirebon. Tapi kita di rumah tidak ada televisi kok. Saya tidak punya televisi. Untuk ditonton tidak ada televisi. Dan tidak ada yang gatelan. Anak pondok juga tidak gatelan, kita tidak gatelan. Nah, jangan sampai kebalik. Ah, mengharamkan televisi tapi nontonnya sembunyi-sembunyi. <laughs> Jadi memang ah, ya, kan, nah, televisi haram, astagfirullahaladzim. HP-nya ada TV-nya. Masya Allah. Jadi kita perlu kejujuran di hadapan Allah SWT. Jadi kalau ada orang tidak mau televisi, tidak mau radio, bagus untuk keselamatannya. Bagus. Insya Allah aman, nggak bakal kena budaya yang macam-macam. Sebab televisi dan radio merusak. Televisi radio itu merusak. Mana radio yang bagus? Tidak banyak. Mana televisi yang bagus? Tidak banyak. Lebih banyak yang tidak bagus. Baik itu masalah televisi dan radio. Jadi kita hargai jika ada sekelompok kaum muslimin, para masyayih, yang tidak mau dengan televisi, tidak mau dengan radio. Bagus. Tapi ingat, itu hanya untukmu sendiri. Tapi jangan mengatakan yang masih pakai televisi lalu masuk neraka jahanam. Ada satu buku dibagi-bagikan, masuk neraka jahanam astagfirullahaladzim. Yang masuk neraka jahanam itu melakukan dosa yang disepakati mutafakhaleh ijma'. Kalau ada masalah khilafiyah, tidak ada masuk neraka jahanam. Biasanya kedangkalan pemahaman seperti itu. Dan itu berbahaya. Munculnya manusia-manusia ekstrim yang dikit-dikit membitahkan dan mencirikan juga semacam itu. Kenapa? Wawasan itu penting. Ya, bagaimana kita mengatakan Oh, Al-Quran tidak menyebutkan secara jelas, hadis tidak menjelaskan. Apakah hadis pernah menyebut televisi? Apakah Al-Quran pernah menyebut televisi? Hanya istimbatnya saja bahwasanya itu adalah merusak dan sebagainya baru. Dan lihat hujah yang dibawa pun bukan dari Quran, bukan hadis. Perkataan ulama abad ke-4, abad ke-8. Abad ke-8 belum ditemukan yang namanya radio. Belum ditemukan yang namanya televisi. Bagaimana kita katakan itu adalah mic kaset? Mendengar Al-Quran lewat kaset haram masuk neraka. Ini keunikan-keunikan. Siapapun yang berkata, ini harus dijelaskan. Kalau Anda tidak mau mendengar, silahkan. Itu pribadi Anda. Cuman jangan sampai setelah itu mengatakan orang yang berbeda ala masuk neraka. Yang masuk neraka itu yang berbeda misalnya apa? Zina. Sepakati ulama. Ya, sholat, neraka. Makan riba, neraka. Tapi kalau ada orang yang mengatakan menyentuh perempuan tidak batal wudhu, nggak masuk neraka. Jangan sampai yang mengatakan menyentuh perempuan tidak batalkan wudhu masuk neraka jahanam, ya nggak bener. Karena masalah khilafiyah. Padahal yang mengatakan tidak batal juga ada hujahnya dari hadis. Yang mengatakan tidak batal ada hujahnya. Yang mengatakan batal juga ada hujahnya. Dan sekarang urusan televisi sama radio sama mic itu nggak ada hujahnya dari Quran hadis. Bagaimana bisa mengatakan yang menonton televisi, yang dengar kaset, itu adalah masuk neraka jahanam. Ini kan satu satu keunikan di dalam pemahaman. Semoga Allah mengampuni jika ada, jika ada. Tapi insya Allah para ulama-ulama tidak ada semacam itu. Biasanya yang kami ketahui kita masuk satu komunitas. Kenapa Syekh Yai waktu itu tidak mau dengar masalah ini? Saya takut kepada anak-anak saya. Sebab saya dengar acara-acara di TV dan radio, masya Allah merusak. Oh bagus. Tapi yang dengar tidak masuk neraka jahanam kan? Ya enggak lah. Masa begitu mendadak? Kalau kecuali yang dengar dengar masalah-masalah yang syirik, lalu ke bawah syirik. Sama nah, ini. Hal-hal yang semacam ini harus diperhatikan agar kita tidak terkopoh-kopoh menilai orang. Jadi betul jangan. Kalau mau membaca silam taufiknya bisa dibawa sini. Tidak ada silam taufik itu. Itu biasanya sulam taufik dibaca oleh kiai Kemudian kiainya kebetulan beliau adalah tidak pernah pakai TV dan ini ditafsiri. Nah ini loh maksudnya TV ya gitu. Padahal kola sahibu sulam topik yang berkata yang punya sulam topik diterjemahkan menjadi T, TV diterjemahkan menjadi ini itu sarah beliau beliau saja dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Baik jika ada seorang besar diberi hadiah boneka hukumnya haram. Haram jika memberikan hadiah untuk orang yang dewasa itu haram. Sebab boneka itu diperkenankan hanya untuk anak kecil. Mula-mula hanya anak kecil perempuan saja. Karena agar terlatih anak kecil itu untuk biasa merawat anak, gendong anak. Karena biasanya dalam waktu singkat anak perempuan itu gendong adiknya. Untuk berlatih. Sehingga itu hadis Siti Aisyah. Ingat bahasanya Gambar yang mutlak diharamkan tidak bisa ditawar adalah gambar yang berbentuk. Berbentuk, gambar yang berbentuk mutlak haram. Seperti patung. Termasuk boneka-boneka dalam bentuk manusia dan binatang. Itu haram bagi orang dewasa. Ada perkenan bagi anak kecil saja. Jika seorang bapak membelikan boneka untuk anak kecilnya adalah boleh. Tapi kalau membelikan istrinya haram. Itu saja. Jadi kalau hadiah boneka kepada yang namanya boneka Mau dijadikan bantal, masih gunakannya. Potong saja lehernya. Selama potong perutnya, nanti baru dijadikan bantal. <laughs> Supaya tidak seperti binatang. ya Bukan tidak seperti bu, tidak seperti bentuk-bentuk yang bernyawa. Jadi ingat, masih ada lima hukum masalah gambar. Mutlak haram, mutlak halal, hilaf, hilaf, hilaf. Yang mutlak haram satu tok. Gak ada tawar. Yang berbentuk dari binatang yang bernyawa. Yang berbentuk itu mutlak haram. Yang mutlak halal adalah gambar dari selain yang bernyawa. Bintang, gunung, lautan, pepohonan, mutlak halal. Yang khilaf adalah lukisan-lukisan dari yang bernyawa. Yang pertama, yang kedua, yang kedua adalah fotografi. Yang ketiga adalah boneka untuk anak kecil. Itu berkenan, itu pun masih ada khilaf dalam hal ini. Berarti ada lima hukum di dalam masalah gambar. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang yang benar. Ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Cukup insya Allah.